واليوم يا ربي أعود من ظلمة خلف الحدود فالقلب منكسر وطرفي حائر وأنا الغريق فلا أراه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين Kita sama-sama berdoa Allahumma rizqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Allahumma rizqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Allahumma rizqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Bismillah Alhamdulillah ini adalah Kajian pertama kitab ad dan juga, dan juga kajian pertama peresmian Week Weekdays Program yang kita rencanakan bersama uh, Pertama kita mempelajari ad wa ini Kitab yang Alhamdulillah sangat bagus Dan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Keikhlasan dalam mempelajari kitab ini sehingga menjadi berkah bagi kita dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah dalam menuntaskan kajian kitab ini dan juga kajian kitab lainnya. Uh, pesan dari kita dari kita semua dan juga untuk kita semua adalah senantiasa kita benar-benar ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam menuntut ilmu tidak untuk hal lain yang bersifat duniawi mereka benar-benar kita menjadikan menuntut ilmu ini adalah tugas tugas utama kita sebagai seorang muslim ya sebagai seorang muslim kita bertugas untuk menuntut ilmu Waalaikumsalam baik itu ilmu akidah terutama berkaitan dengan tauhid juga ilmu Al-Qur'an juga ilmu hadis juga ilmu fikih, juga bahasa Arab. Dan kita harus tahu bahwa saya menuntut ilmu seperti ini itu tidak dengan cara banyak istirahat atau banyak candaan atau hanya sekali saja dalam sebulan atau sekali dalam setahun melainkan tiap hari seharusnya kita menuntut ilmu seperti ini tidak terputus. Oleh karena itu sebenarnya istiqomah dan konsistensi dalam menuntut ilmu meskipun hanya satu kitab itu benar-benar harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita memulai dengan kitab Ad-Da'wa Dawa ini adalah ikhtiroh atau saran dari Akh Habibi ya. Nah, insyaallah karena antum adalah yang menyarankan kitab ini tadinya, maka mudah-mudahan segala yang kita kaji itu itu pahalanya alhamdulillah insya Allah juga mengalir ke antum karena antum sebagai pencetusnya juga walaupun yang ngajar anak jadi enak yang namanya nyaranin itu enak ya alhamdulillah ya mudah-mudahan seperti itu dan dan insya Allah ini majlis yang mudah-mudahan berkah jika misalnya kita semua ikhlas lillahi taala dimulai dari mukadimah pentahkik kita mulai dari mukadimah pentahkik jadi kita mensyarah mukadimah pentahkik dari Syekh Ali al harabi rahimahullah hafizahullah taala Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada hamba yaitu abduhu Abdullah sekaligus nabinya wa rasuluhu wa Allah beserta keluarga yaitu Ahlul Bait dari kalangan Bani Al-Muttalib dan juga Bani Hashim para sahabat radhiyallahu anhum dan utusan-utusannya Amma ba'd. Sesungguhnya kitab ada wadawa, Ada wadawa. kalau diartikan adalah ada artinya apa? Penyakit. ad artinya obat. Jadi eh, kalau seorang yang tidak paham misalnya bahasa Arab <clears throat> ketika dia melihat ada wadawa itu mirip. Mereka akan mengatakan oh ini berarti sinonim padahal justru antonim obat dan penyakit itu. Ada itu penyakit ad-dawa itu obatnya karya Imam Al-Allamah Imam kita tahu Al-Imam harusnya Al-Imam Al-Allamah Al-Allamah Allamah dengan wazan fa'alah artinya adalah yang sangat mengetahui sangat mengetahui yaitu ini siwah mubalawah dari al-ilm alim Allamah sangat mengetahui. Waalaikumsalam. Akhirnya. Bisa di ini sedikit sedikit sini. Sangat mengetahui. Jadi Allamah kalau kita mendengar para syekh misalnya disebut sebagai al allamah itu sebagai penghormatan terhadap mereka karena pengetahuan mereka yang sangat luas. Kita nggak bisa menyebut al allamah pada seorang ulama yang hanya di satu bidang saja. Misalnya dia hanya dibilang akidah saja, tapi lemah dalam ilmu hadis. Berarti ini nggak bisa kita bilang al-allamah Syekh fulan tolong di Enggak bisa kita katakan al-allamah Syekh fulan nggak. Tapi allamah itu untuk alim ulama yang beliau menguasai beragam macam funun atau cabang disiplin ilmu dan benar-benar mutqin dalam menguasainya. Ya. Itu bedanya al-allamah dengan alim biasa. Nah, Ibn Qayyim al-Jauziyah disebut al-allamah dan juga disebut Syekhul Islam juga. Karena ilmunya yang sangat luas. Dan beliau adalah ulama robbani yang alhamdulillah dari segi akidah beliau mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Salafiyah. Dan dari segi fikih beliau mengikuti mazhab Hanbali. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Saya tidak menyebutkan biografi Al-Imam Ibnu Qayyim Ibnul Qayyim dalam mukaddimah saya terhadap karya beliau yang berjudul Miftah dari Sa'adah. Ada kitab beliau Ibnul Qayyim mempunyai kitab Miftah dari Sa'adah. Tiga jilid dicetak oleh Dar Afan Sir ditahkik juga oleh Syekh Al, Al, uh, Ali Al-Halabi ini. Miftah dari Sa'adah itu kitab tiga jilid dan dia satu jilid membahas tentang ilmu, keutamaan ilmu, satu jilid tebal. Ya, satu jilid tebal itu aja banyak. Ber, ber, sekian ratus uh, sisi tentang keutamaan ilmu. Kemudian jilid kedua dan jilid ketiga itu Miftah dari saada itu berkaitan dengan sains. Ya, tapi sayang pada zaman dahulu kan kalau kita buku-buku sains itu nggak ada gambar berwarna nggak ada, tapi kita buku beliau Miftah dari Sa'adah kedua dan yang ketiga itu berbicara tentang sains tentang penciptaan ini penciptaan itu binatang ini binatang itu tentang bayi tentang itu ya jadi Ibnu Qayyim al Jauziyah itu pakar akidah pakar asma wa sifat bisa membantah juga para ahli bidah juga pakar dalam bidang tafsir Al-Qur'an pakar dalam bidang ilmu hadis pakar juga dalam bidang usul al-fiqh juga dalam bidang fiqih dalam bidang bahasa terutama beliau kan kalimatnya kalimat yang benar-benar bisa menggoncang jiwa juga. Juga beliau pakar kedokteran, makanya ada Atib An-Nabawi yang beliau punya di dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya. Kemudian ada, beliau juga pakar bahkan pakar ilmu ya kedokteran selain itu ilmu yang berkaitan dengan semesta seperti biologi dan lainnya. Nah, uh, itu miftahud dari Sa'adah. Oleh karena itu tidak perlu lagi disebutkan di sini. Ibnul Qayyim kalau misalnya al jauziyahnya di, dihapus jadinya Ibnul Qayyim pakai lam alif lam. Kalau misalnya dengan al jauziyah maka Ibnu Qayyim al jauziyah. Itu semua ada maknanya. Kalau Ibnu Qayyim al jauziyah, kenapa disebut Ibnu Qayyim? Ibnu kita tahu anak ya. Qayyim apa Qayyim? Qayyim itu pada zamannya di Damaskus itu disebut kepsek kalau sekarang. Kepala sekolah mudir gitu kan. Dan Al-Jauziyah itu semacam madrasah. Jadi bapaknya itu adalah seorang koyim, seorang kepsek. Seorang kepala sekolah. Bacanya seharusnya kepsek ya, bukan kepsek kepsek ya. Kepala sekolah kan, kepsek. Bapaknya itu koyim. Uh, eh, jadi ada madrasah Al-Jauziyah. Ya insya Allah nanti insya Allah juga ada madrasah al jawziyah insya Allah. Madrasah al-jauziyah ini ya, ya itu ada kepala sekolahnya dan kepala sekolahnya punya anak Muhammad yaitu ini Ibnu Qayyim. Ya. Atau kadang dijuluki juga sebagai Syamsuddin. Itu Muhammad Ibnu Qayyim ini. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu jadi itu asal usulnya. Jadi nama aslinya bukan Ibnu Qayyim, bukan. Tapi nama aslinya adalah Muhammad. Term beliau termasuk referensi terbesar dan terpenting dalam pembahasan akhlak. Lalu kitab-kitab akhlak beliau, tarbiyah dan penyucian diri jiwa itu kitab-kitab beliau yang berkaitan dengan hal ini itu banyak. Dan semuanya itu punya level masing-masing dalam menyentuh kolbu, ya. Misalnya kita kita beliau yang paling kena dalam ini akhlak tarbiyah pencucian jiwa itu fawaid al-fawaid al-fawaid kemudian Syekh Ali Al-Halabi rahim hafizahullah uh, menertibkannya menjadi fawaidul fawaid jadi fawaidul fawaid itu bukan dari judulnya ini Ibnu Qayyim maka al-fawaid itu adalah satu genre satu genre gitu kan satu aliran dalam penulisan kitab jadi ada penulisan kitab metode menulis matan seperti al-usul asalasa itu matan atau seperti uh, al-qawaid al-arba atau seperti uh, ar-risalah al-fatawa al-hamawiyah atau ar-risalah al tadmuriyah yaitu matan yang enggak enggak enggak tebel-tebel amat enggak enggak kalau misalnya tadmuriyah tebel ya enggak yang yang tipis segini dong matan misalnya matan Abi Suja yang akan kita pelajari Rabu misalnya dan lain-lain ada juga metode menulis kitab seperti ini. Ya, ini seperti ini kitab. Ada juga metode menulis eh, kitab-kitab uh, bersanat yaitu hadis atau kalam-kalam dengan sanatnya disampaikan dari ini dari itu kita. Nah, juga ada kitab metode penulisannya itu metode al-faid yaitu isinya adalah rangkuman-rangkuman dari pemikiran hidup penulis. Dirangkum benar-benar difikirkan kemudian ditulis. Jadi al-fawaid yaitu kumpulan faedah-faedah kehidupan. Itu al-fawaid. Ya. Jadi al-fawaid dengan ad-da'wa dawa walaupun sama yaitu berkaitan dengan eh, penyucian jiwa, tarbiyah, akhlak, tauhid. Tapi al-fawaid memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan kitab-kitab tazkiyatun nufus lainnya milik Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya al-fawaid itu jauh lebih kuat. Ya, tapi bukan berarti ada dakwah itu enggak enggak begitu enggak. Justru ada dakwah ini juga sangat luas cakupannya nanti. Ya di antara kitab lainnya selain Al-Fawaid adalah Ighasatul Lafan. satu Lafan itu berkaitan dengan penyucian jiwa juga. Namun sebagaimana biasanya Ibnu Qayyim yang beliau adalah seorang alamah banyak memiliki ilmu dari berbagai cabang disiplin. Beliau membalut antara kitab-kitab tazkiyah dan tufus itu dengan adanya Eh, pewarnaan fikih kadang-kadang. Nah, kini jadi satu lafan itu berkaitan dengan misalnya tentang eh, bermuamalah dengan orang-orang kufar, bagaimana Yahudi, penyimpangan mereka dan sebagainya. Juga kitab di antara kitab yang di antara kitab yang termasuk kuat dalam tazkiyatun nufus itu adalah kitab uh, Madarijus Salikin Madarijus Salikin kalau misalnya kita pernah mendengar yaitu dia mensyarah kitab Manazilus Sairin kitab sufi yang kemudian disyarah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagian ulama mentahdir agar mentanbih agar kita jangan membaca kitab Madarijus Salikin sebagian ulama di antaranya Syekh Mustafa Al-Adawi dari Mesir tapi sebagian ulama menganjurkan bagi orang yang memang sudah punya keahlian dalam bahasa dan juga dalam masalah tasawuf itu membaca kitab Madarijus Salikin. Tapi memang kitab Madarijus Salikin itu kitab yang sangat kuat. Kitab yang sangat kuat dan uh, bahasanya benar-benar tinggi ya. Tapi kena ada Madarijus Salikin 4 jilid. Terjemahan dari Madarijus Salikin juga ada. Ada yang versi ringkasan yaitu Pustaka al kosar Ada versi full, kan lupa pustaka siapa, dua jilid tebal-tebal. Tapi itu dari Salikin tidak direkomendasikan untuk dibaca. Ya. Itu kitab yang uh, sufistik sebenarnya dari segi bahasa itu sufistik. Tetapi dibalut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan akidah al-sunnah wal Jamaah. Dan juga bahkan di dalamnya ada beberapa permasalahan fikih berkaitan dengan jihad lain lain itu di, di, dibahas oleh Ibnu Qayyim saking luasnya ilmunya. Ya. Walaupun sebagian ulama mentahdir dari membaca kitab tersebut, tetapi bagaimanapun kitab tersebut tetap benar-benar dipakai oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sekarang. Karena apa? Karena banyak sekali definisi-definisi tentang istilah-istilah dalam tazkiyatun nufus seperti apa arti muraqabah, apa arti sober itu banyak digelontorkan. Itu dipakai sampai sekarang. Jadi Madarijus Salikin itu ibarat kitab uh, kitab ensiklopedi Tazkiyatun Nufus dengan gaya bahasa sofistik Ya, kitab ensiklopedi Tazkiyatun Nufus dengan gaya bahasa sofistik. Jadi agak kesufian. Ya, itu Madarijus Salikin. Padahal itu hanya untuk menjelaskan pendalaman makna tentang ayat iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in tok. Nah langsung empat jilid digelontorkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi Manazil Sa'irin itu kitab sufi. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengkritisi beberapa poin banyak dari poin-poin kitab Manazil Sa'irin sambil mensyarah. Ya, seperti itu ya. Terkadang Anda melihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah berbicara tentang doa di di, di kitab Ad-Dawa ini. Jadi ini secara ringkas beliau rahimahullah menyebutkan konten dalam kitab Ada wadawa Berbicara tentang doa, urgensinya, seberapa besar kebutuhan manusia terhadapnya, serta kaitannya dengan takdir. Terkadang Anda melihatnya tengah membicarakan maksiat dan dampak negatifnya, serta dosa-dosa dan bahayanya. Lalu beliau membahasnya dengan panjang lebar. Ini nanti maksiat setelah pembahasan tentang doa selesai baru kita menuju ke pembahasan tentang maksiat dan dampaknya. Kemudian terkadang Anda melihatnya membicarakan tentang kesyirikan dan bentuknya, baik syirik dalam perbuatan, perkataan, irodah, yaitu kehendak, ataupun niat. Kemudian beliau membahas kemusyrikan kaum Nasrani serta kemusyrikan orang-orang yang mengambil perantara juga syafaat dalam ibadah mereka. Jadi sebenarnya ada dakwah ini kitab yang berkaitan juga erat dengan tauhid ya. Jadi antum jangan salah. Kalau misalnya kita apakah di dalam nyantaran weekdays ini ada kajian tauhid? Ada nggak? Sangat kental dari kajian tauhid. Ini dakwah-dakwah ini sangat kental dengan tauhid. Kalau misalnya antum nanti perhatikan banyak sekali ayat-ayat. Ya nanti insya Allah mudah-mudahan kita dipercepat oleh Allah dapat bukunya insya Allah. Itu berkaitan erat dengan tauhid, akidah, Ahlussunnah wal jamaah. Ya. Jadi dalam nyantren Big Days itu kita membalance juga ada bagian dari tauhid, juga tafsir. Kita nggak punya tafsirnya. Tapi insya Allah nanti Sahih Bukhari itu kan kita pertama kita Badul Wahi dan kemudian kan kitab iman setelah itu. Nah itu kan berkaitan dengan akidah benar-benar. Ya. Jadi akidah itu nggak mesti dengan judul buku yang harus akidah atau gimana nggak harus. Tetapi kita bisa mengambil kitab-kitab tazkiyatun nufus yang sangat syarat akan pembahasan akidah itu bisa. Ya. Dan ini sesuai dengan uh, saran dari Mas Habibie alhamdulillah. Kemudian terkadang Anda melihatnya membicarakan dosa-dosa besar, kabair dan dampak kerusakannya, mafasid dari kabair. Setelah itu beliau menyebutkan kezaliman, pembunuhan, perzinahan ya. Itu nanti ada dan ada jauh sekali masih jauh ya. Terkadang Anda melihatnya berbicara tentang pintu-pintu kemaksiatan, baik berupa pikiran, perkataan, langkah, dan lain-lain. Terkadang Anda melihatnya membicarakan homoseksual. Nah, ini ini menarik. Kitab Ad-Da'wa Dawa yang tadi kitab tauhid beralih kepada kitab perdata. <laughs> Kitab yang berkaitan dengan homoseksual, tapi ini nama inilah kitab Tazkiyatun Nufus. Karena homoseksual itu sangat berkaitan dengan jiwa, kejiwaan. Makanya di bab ke ini sebelum belas ya. IX ini sembilan belas ya? Sembilan. 9. Oh. 9. XIS itu sembilan Iya. Ya. Kitab ke sembilan itu ada berkaitan al-ishq. Al-ishq itu mabuk asmara. Nah, ini buat yang yang yang bujang atau para duda ini cocok ini. Al-ishq ini mabuk asmara. Ya kan? Halaman sembilan itu kerusakan jangka pendek dan jangka pandang, panjang karena kasmaran dengan indola Nah, ini anak kasih tahu dari ini. Ya, mudah-mudahan dipercepat supaya kita punya bukunya semua insyaallah ya. Nah, uh, juga persetubuhan dengan binatang, bayangkan. Kitab Tazkiyatun Nufus juga membahas tentang apa yang pernah terjadi di Bogor misalnya. Yaitu siswa sekolah me menyetubuhi binatang kambing. Ada seperti itu kan? Ini 700 tahun lalu beliau sudah membahas ini ya. Kemudian tingkatan cinta, marotibul hub, tingkatan cinta. Ada kitab beliau namanya Raudatul Muhibbin. Khusus tentang ngomongin tentang cinta tok ya. Tentang cinta-cinta andungan puisi-puisinya dengan syair-syairnya, Masya Allah itulah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Luas, luas ilmunya. Jadi beliau juga ada seorang psikiater juga, seorang yang paham ilmu psikologi juga. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan dampak negatif dari mencintai idolanya. Nah, ini buat yang misalnya suka barat, suka Korea, suka ini itu layak untuk untuk ini. Nah, misalnya Mas Ari suka Korea gitu kan, kan nggak cocok banget. <laughs> Demikianlah begitu banyak permasalahan yang disebutkan Ibnu Qayyim secara panjang lebar. Beliau memaparkan berbagai hal, baik yang tersirat yaitu secara batin yaitu secara takwilan maupun yang tersurat dari hakikat ilmu disertai dengan penjelasan tentang pengawasan dan pengoreksian ulang terhadap jiwa. Semua pembahasan tersebut akan menjadikan penuntut ilmu tidak mungkin tidak pasti membutuhkan kitab ini. Ya, tidak mungkin tidak pasti membutuhkan kitab ini. Itu yang disebut talibul ilm itu adalah mereka yang benar-benar mencari ilmu dan konsisten di dalam mencari ilmu tidak hanya musiman. Oh, musiman itu bukan tolibul ilm ya. Pencari ilmu musiman itu bukan tolibul ilm. Itu di musimnya aja ketika banyak orang yang mencari ilmu dia ikutan mencari ilmu. Ini ini bukan tolibul ilm. Eh tolibul ilm itu yang tiap hari alhamdulillah benar-benar mencari ilmu terutama para pemuda ya. Kitab ini dicetak berulang kali. Awalnya tahun 1282 Hijriah di Mesir lalu dicetak lagi oleh penerbit lainnya pada tahun 1346 Hijriah juga di Mesir. Adapun judul yang tercantum dalam dua cetakan tersebut adalah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid anid dawa asy-Syafi. 'Anid dawa asy-Syafi. Jadi ini kitab <clears throat> kalau misal kita pernah mendengar kitab Al-Jawab Al-Kafi, itu hakikatnya adalah kitab ada ada wa dawa itu sendiri dari awal sampai akhir itu persis kitab ada dawa Dawa. Jadi ada dawa Dawa punya dua nama, ada dawa Dawa dan Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala 'anid dawa asy-Syafi. 'Anid da asy-Syafi. Jadi Al-Jawab Al-Kafi artinya jawaban yang mencukupkan. Liman sa'ala bagi siapa yang bertanya 'anid dawa asy-Syafi, 'anid dawa asy-Syafi tentang ad-dawa artinya apa penting? Obat. yang asy-Syafi menyembuhkan, menyembuhkan. Ya. Di tahun 1377 Hijriah, kitab ini dicetak kembali di Mesir dengan judul Ada Wadawa dengan tahqiq Ustadz Muhyiddin Abdul Hamid. Ustadz Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Selaku penulis, Ibnu Qayyim al-Jauziyah tidak pernah memberi judul karya ini dengan salah satu dari kedua judul tersebut, Masya Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam mukadimah beliau. Hebat ya. Kalau orang zaman sekarang udah ini itu harus benar-benar istiqoroh dulu mau judul apa ini ya kan. <laughs> Sampai repot-repot. Karena berharga sekali. Tapi kalau bagi Ibnu Qayyim ya udah terbiasa nulis apaan aja lah. <laughs> nggak usah di nggak nggak nggak dinamain, nggak diberi judul bahkan. Sebagaimana dijelaskan dalam mukadimah beliau. Kedua judul tersebut diberikan untuk sebuah karya yang sama yaitu yang ditulis oleh Ibnu Qayyim sebagai jawaban terhadap soal yang diajukan kepada beliau. Jadi ya, kadang-kadang para ulama sendiri kalau misalnya kitab tersebut tidak ada judulnya, ya diberi judul oleh mereka. Seperti kitabnya Ar-Risalah karya Al-Um, eh karya Al-Um, karya Imam Syafi'i. Itu Ar-Risalah itu juga tidak bukan dari dari Imam Syafi'i nama kitab tersebut. Tapi dari orang-orang setelahnya. Karena itu risalah untuk Abdurrahman bin Al-Mahdi. Ya, kaidah-kaidah usul fikih pertama itu ditulis. Ya jadi kadang para ulama menulis kitab tanpa adanya judul tertentu kemudian orang-orang setelahnya lah yang memberikan judul yang lebih yang dikira tepat. Dan memang judul ada wa dawa atau al jawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa isyafi itu juga cocok dengan dengan ini karena apa? Aslinya ini adalah risalah atau jawaban fatwa. Yaitu sat, dari satu pertanyaan. Jadi ditanya satu pertanyaan jawabannya segini. Ya dibantai langsung ya <laughs> itu itu para ulama itu memang metodenya ulama semisal Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah kalau melihat uh, risalah uh, al-Fatawa al al-Hamawiyah itu seperti ini modelnya jadi cuma cuma pertanyaan dari orang kemudian dijawab digelontorkan panjang-panjang sampai ke ke mungkin setengahnya ini ya dijawab oleh Ibnu Taimiyah berkaitan dengan masalah akidah membantah Asy'ariyah dan Mu'tazilah ya. Ya. Uh, kemudian sampai mana kita? Kedua judul tersebut udah ya. Sebagai udah. Korelasi. Jadi jadi kitab ini jawaban terhadap soal yang diajukan kepada beliau. Cuman ngejawab cuma jawaban aja. Oh, kita kan jawabnya pengen ya atau tidak terus dari udah gitu aja. Ini enggak di semuanya sampai masalah homo pun di, dibahas ya. homo homo persidahan persetubuhan dengan tubuh persebuahan dengan tubuh binatang dan semacamnya. Jadi macam-macam. Hah? Ya, itu nanti nanti lihat. Nanti akan kita tahu soalnya nanti lihat. Korelasi makna keterkaitan makna antara kedua judul tersebut dengan isi kitab ini tampak jelas meskipun judul ada wadawa lebih masyhur. Akhirnya kalau kita sekarang misalnya dia, dia, kita mengkaji kitab Al-Jawab Al-Kafi. Orang-orang pada bingung, Al-Jawab al Kafi, ah belum pernah dengar. Tapi kalau misalnya kita bilang kita akan membahas kitab ada wadawa ulah langsung kan, terutama para akhwat itu langsung langsung mereka teriak histeris itu. Wah, gitu. Ya, karena ada wadawa itu populer di kalangan sekarang itu sangat alhamdulillah di kalangan tulabul ilm sangat populer. Populer walaupun sebagian besar sebenarnya nggak ngerti apa sih isinya nggak tahu. Cuman karena populernya itu, ya. Maka mereka mereka histeris kadang-kadang lihat ada wadawa Sebab judul tersebut dikuatkan oleh para penyusun biografi beliau, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam Zail Tabaqat Al-Hanabilah, Imam Ibnu Ahmad Ibnu Al-Ammad dalam Asy-Syadzarat dan Imam Asy-Syaukani dalam Al-Badrut Thali'. Sebagai sebagian penulis baik penulis klasik maupun kontemporer benar-benar telah salah sangka ketika menganggap dua judul ini sebagai dua kitab yang berbeda. Di antara ulama yang menyangka demikian adalah Haji Khalifah. Haji Khalifah ini bukan orang RT sebelah. Haji Khalifah, Haji siapa, Haji Ali gitu kan. Enggak. Tapi ini nama ulama dalam kitab Kasyf Kasyful Dhunun. Ini kitab Kasyful Dhunun, kitab yang secara khusus membahas tentang kitab-kitab dan para ulama. Jadi kitab yang membahas tentang kitab-kitab dan para ulama penulisnya. An-Nadawi dalam Rijalul Fikr wa Da'wah An-Nadawi itu ulama sejarah serta penulis-penulis lainnya peran saya kali ini adalah mentahkik, meneliti ya, kemudian mengomentari serta mentakhrij hadis-hadis kitab ini. Nanti kita akan tahu bahwasanya dalam kitab ini tidak sedikit hadis-hadis doaif yang mungkin di uh, di uh, maksudnya dianggap oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai hadis-hadis doaif yang boleh untuk disebarkan. Mungkin hadis-hadis doaif yang ada ada asalnya secara makna. Ya, jadi kita tidak langsung menuduh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai ulama yang tidak mengerti hadis. Justru beliau ahli hadis. Lebih mengerti hadis dibandingkan orang-orang yang mengklaim mengerti hadis gitu. Saya merasa telah memberi berbagai hal yang membuat kitab ini menjadi lebih baik insya Allah dibandingkan dengan cetakan-cetakan sebelumnya khususnya terhadap beberapa cetakan yang ternyata telah ditahkik dan ditakhrij penerbitnya. Saya tidak memusingkan hal tersebut dan tidak akan mengulas atau mengkritisinya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada syekh yang bersangkutan. Sebagai penutup doa kami adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Ditulis pada 1416 Hijriah, berarti sekitar 20 tahun lalu. Karena sekarang 1436 ya. Iya, 20 tahun lalu. Hafizahullah, Masya Allah. Udah lama berarti Ya? Baik, kita langsung ke pengantar penulis. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Syekhul Islam Al-Imam Al-Allamah Al-Mutqin Al-Hafiz Sang kritikus ulung Baca ulung ya bukan ulung Sang kritikus ulung Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Syekh Taqiyuddin Abi Bakar atau yang lebih kita kenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini Syekhul Islam kita tahu Syekhul Islam syekhnya Islam maksudnya orang yang benar-benar berjasa terhadap Islam dengan keilmuan yang luas yaitu yang membangkitkan mentajdid Islam ya seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga bisa Syekhul Islam lainnya Syekhul Islam Ibn Rajab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dan para Syekhul Islam lainnya banyak Syekhul Islam itu adalah julukan tapi ketika dimutlakan maka Syekhul Islam yang dikenal adalah Ibn Taimiyah tetapi pada dasarnya banyak sekali ulama yang dijuluki atau digelari Syekhul Islam. Banyak yang enggak kita kenal. Kalau Anda melihat kitab Syiar A'lam An-Nubala, itu banyak ulama-ulama yang kita sendiri enggak kenal apa karya mereka, tapi kok dijuluki Syekhul Islam. Ya. Tapi pada masanya itu memang jasanya besar, ya. Karena memang karya-karyanya mungkin udah tertimbun atau tidak diangkat oleh orang zaman sekarang, makanya enggak dikenal oleh kita. Ya. Al-Imam jelas Al-Imam al-allamah tadi kita sudah mempelajari al-mutqin. Apa arti al-mutqin? Orang yang sangat ah, kuat. keilmuannya. Mutqin itu kuat secara detail. Rasikh dia. Gitu ya. Ilmunya itu rasikh, yaitu tertancap benar-benar mutqin. Sebenarnya mutqin orang yang misalnya ketika dia menghafal besoknya dia mempresentasikan hafalannya itu benar-benar persis seperti apa yang dihafal itu mutqin. Itqan gitu. Ya. Kemudian al-hafiz, -Al al-hafiz yaitu ya, penghafal hadis, bukan hanya Al-Qur'an. Sang kritikus ulung, kritikus dalam dalam bidang akidah, dalam bidang hadis ya, dan juga dalam bidang fikih. Yaitu Syamsuddin, Syamsuddin di sini lakop ya, Abu Abdullah kunyah. Adapun Muhammad nama aslinya bin Syekh Taqiyuddin Abu Bakar atau yang lebih kita kenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tadi kita udah bahas tentang Ibnu Qayyim al-Jauziyah asal usulnya ya, udah kita bahas tadi. Semoga Allah senantiasa memberikan tambahan karunia kepadanya. Suatu ketika mendapat pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaannya dua paragraf toh. ya kan? Apa nasihat dan saran para ulama? Semoga Allah meridhoi mereka. Apa nasihat mereka dan saran dari mereka kepada seseorang yang di, teng tengah ditimpa suatu cobaan? dan orang itu menyadari apabila cobaan itu terus berlangsung maka ia akan merusak dunia dan akhiratnya. Orang ini telah berusaha dengan segala daya dan upaya untuk menanggulanginya. Namun cobaan tersebut justru bertambah parah dan kian menjadi-jadi. Maka bagaimanakah cara menghindari dan menyingkirkan cobaan itu? Jadi itu pertanyaannya udah. <laughs> ya kan? Udah itu aja. Pertanyaan orang ini ada ah, lagi ada yang galau nih, ya kan? Kemudian dia berusaha untuk berjuang tapi semakin besar kegalauannya, cobaannya itu. Nah, gimana sih pesan dan saran dari ulama untuk menyingkirkan, menyingkirkan dan menghindari hal semacam itu? Udah gitu, langsung dibantai oleh Ibnu Satu kitab. <laughs> ya, Masya Allah kan. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang yang mengulurkan pertolongan untuk membantu sesamanya yang tengah tertimpa bencana. Ini kok sekarang kitab ini makanya cocok untuk orang-orang sekarang. Iya. Sekarang itu bencana di mana-mana. Ya, baik berupa fisik atau makna. Bencana di mana-mana. Maka kitab ini ini vital sekali. Kitab Tazkiyatun Nufus semacam ini vital sekali, baik untuk orang awam bahkan juga untuk tulabul ilm. Tulabul ilm misalnya antum meneliti kitab-kitab hadis misalnya, meneliti kitab-kitab ulumul Quran dan tafsir Al-Quran, kitab-kitab fikih, mata perbandingan, itu dengan repotnya itu kan. Kalau antum tidak diimbangi dengan menelaah kitab-kitab Tazkiyatun Nufus yang meringankan atau uh, membuat kolbu itu lebih uh, ringan dan enak, itu antum bakal jadi keras kolbunya. Walaupun antum meneliti kitab-kitab tafsir bahkan. Kenapa? Karena ilmu-ilmu itu berat, berat. Kalau tidak diringankan dan tidak dinetralisir dengan tazkiyah nufus seperti ini, itu bakal jadi kosotul kolbu Bakal makanya uh, ada orang pintar ya tapi kok sombong atau ada orang pintar tapi nyeleneh itu karena nggak diimbangi dengan kitab tazkiyatun nufus tazkiyatun nufus itu berkaitan dengan akhlak dan tazkiyatun nufus itu sangat erat kaitannya pasti dengan tauhid <clears throat> ya pasti dengan tauhid kaitannya makanya orang yang membahas tazkiyatun nufus itu imma dia membahas akhlak pak imma dia membahas tauhid nggak membahas yang lainnya mesti gitu ya kan antum misalnya membahas tentang uh, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita semua. Itu kan tentang tauhid. Makanya kadang dalam kurikulum SD atau SMP itu ada kurikulum akidah akhlak. Ya, itu tasgiatan nufus itu. Alhamdulillah kitabnya bukan Madarijus Salikin waktu SD ya. Kalau misalnya itu nggak nggak bisa. Tapi eh, peran dari kitab-kitab tasgiatan nufus yang ada sekarang itu banyak diambil dari kitab-kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebenarnya secara nggak langsung tersebar. Jadi saking berkahnya. Ya. Baik, beliau kemudian nih jawabannya. Jadi berilah fatwa kemarin ya fatwa, fatwanya satu kitab. Beliau kemudian menulis jawaban. Alhamdulillah. Amma ba'd. Udah gitu. Jadi di sini uh, beliau hanya alhamdulillah amma ba'd. Itu apa mukadimahnya begitu. Setelah itu langsung langsung di jabarin satu kitab. Dalam Sahih Al Bukhari, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Sahih dengan lafaz yang persis dengan pernyataan di atas, yaitu hadis riwayat Muslim dalam Sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam Sahih al Bukhari tercantum sebuah hadis yang dikutip dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma anzalallahu da'an illa أنزل له شفاء Ini hafalkan. Hafalkan ya. Hafalkan ini hadis Nabi nih, bukan perkataan siapa-siapa. Ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifa'a Dua kalimat aja kita kita kita menghafal ini dengan metode satu kalimat dulu kemudian satu kalimat lainnya. Ma anzalallahu da'an illa anzalahu anzalahu shifa'an. Ma anzalallahu da'an artinya ma tidaklah. Anzalallah Allah anzala menurunkan. Jadi jangan samakan antara nazala dengan anzala, beda. Nazala artinya turun, tapi anzala artinya menurunkan. Tidaklah Allah menurunkan da'an tanpa alif lam mutlak berarti da'an suatu penyakit. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit. Ini da berarti artinya penyakit. Da artinya penyakit, dawa artinya obat. Ma anzalallahu da'an empat kata. Udah selesai kan? Ma anzalallahu da'an illa kecuali atau melainkan anzalalahu syifaan. Anzala dia juga menurunkan lahu lahu baginya. Hu di sini kembali kemana? Da'an. Jadi ma anzalallahu da'an illa anzala li ada untuk penyakit tersebut syifaan obatnya. Ya. Itu hafalkan. Ini kaidah. Kaidah untuk semua hal penyakit, penyakit jiwa atau penyakit fisik. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit, wabah atau apa, pasti ada ada obatnya. Dan penyakit jiwa itu semua obatnya itu nanti di Al-Qur'an, gitu kan? Pasti. Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Qur'an. Baik. Udah itu jelas? Berarti kita udah hafal satu hadis. Udah hafal Mas Ari? Dicoba, dicoba. Jangan senyum aja, harus coba. Ayo. Ma da daannya hilang. Dengan dengan menghafal dengan paham. Ma anzalallahu daan daan illa illa anzala lahu lahu sifaan. Alhamdulillah. Mas Afri ya, coba. Jangan lihat, jangan lihat. Enggak, enggak, jangan lihat, jangan lihat. Ayo. Illa anzalallahu shifaan Mas Albi, coba. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifaan Alhamdulillah. Mas Dimas. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifaan Ya. Ma anzalallahu Mas Nurdin? Ma anzalallahu. Ma jangan disingkat Allah jangan disingkat. Ma anzalallahu. Ma anzalallahu illa anzalallahu Alhamdulillah. Di di murja lagi ya. Mas Alam. Mas Nurdin eh Mas Dun <laughs> Mas Nur Hadi ya ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan alhamdulillah barakallahu fikum ini bagus sekali ya disebutkan juga dalam sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda likulli da'in dawa ini juga bisa antum hafal Misalnya cuman antum hafalnya cuman likul lidain dawa itu udah hafal hadis Nabi sebenarnya. Ya kan? Dan itu kaidah gitu loh. Bukan bukan bukan kalimat yang sembarangan ini. Likul lidain dawa. Kita mengimani gak kalimat ini? Kita imani. Setiap penyakit ada obatnya. Kalau misalnya nanti antum tadi antum keberatan, oh berat sekali ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifa berat sekali Masya Allah 8 kata atau 9 kata berat sekali tapi antum bisa likul lidain dawa udah sini dawa dawa gitu kan setiap penyakit ada obatnya apabila faida usiba dawa uda jika obat tersebut sesuai dengan penyakitnya matching gitu kan obatnya matching dengan penyakit itu baru abi idznillah maka ia akan sembuh dengan izin Allah tapi kalau misal ini mafhum mukhalafahnya pemahaman keterbalikannya adapun jika obat tersebut tidak cocok maka justru ia tambah parah gitu kan iya jadi ya, ini kaidah. Antum menghafal ini gak wajib dihafal, yang penting yang tadi udah dihafal. Ma anzalallahu da'an illa anzalahu anzalalahu syifaan. Harus dihafal itu ya, kaidah. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Usama bin Syarik bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah lam yunzil da'an illa anzalalahu syifaa alimahu man alimah wa jahilahu Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan dia juga menurunkan obatnya. Ini diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh yang lain. Kalau antum menghafalkan hadis ini, ini juga bagus untuk perbendaharaan kosakata antum. Hafalan-hafalan yang antum hafal dari bahasa Arab dari hadis atau ayat itu kelak akan sangat bermanfaat untuk mengasah kemampuan bahasa Arab antum yakin. Semakin banyak kosakata yang antum punya nanti. Dan semakin mudah mengaplikasikannya. Itu diantara keberkahan bahasa Arab. Diantara keberkahan menghafal ayat atau hadis Nabi. Dan usahakan jangan menghafal sendirian tanpa ada koreksi dari orang. Takutnya apa? Nanti antum salah dalam membaca. Seperti nanti Mas Mas Nuri tadi, ma anzalahu da'an. Loh, hu di sini singkatan dari Allahu, gitu kan? nggak boleh seperti itu jadi takutnya kalau kebiasaan nanti antum ceramah khutbah jumat atau ngisi di tablik akbar antum salah dalam <laughs> siapa siapa di sini mengisi tablik akbar nggak ada <laughs> nanti antum salah dalam mengucapkan ayat atau hadis ya dalam lafal lain disebutkan Allah lam yadhu' da'an illa wadu'alahu shifaan Au dawa'an illa da'an wahida faqalu ya rasulullah mahu akal al haram sungguh Allah tidak meletakkan penyakit melainkan dia juga meletakkan obatnya kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya para sahabat bertanya penyakit apakah itu wahai Rasulullah beliau menjawab ketuaan maksudnya apa Maksudnya apa di sini? Ketuaan disifati oleh Rasulullah itu seperti penyakit, sebagai penyakit. Maksudnya di sini ketuaan secara zat itu bukan penyakit melainkan dia masa. Melainkan dia proses penuaan aja. Tapi tapi ketuaan itu adalah gerbang menuju banyaknya penyakit. Makanya disifati sebagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan karena memang udah nasib gitu kan. Itu maksudnya seperti itu. Jadi maksudnya bukan ketuaan itu adalah penyakit. Maksudnya adalah ketuaan itulah gerbang banyaknya penyakit menujunya ya hmm. gitu ya yang yang tentu tidak dis, bisa disembuhkan tidak bisa disembuhkan ya bagaimana mungkin bisa dihilangkan orang yang udah tua ketuaan ya udah nggak bisa dihilangkan ketuaannya sebagaimana baik kemudaan juga tidak bisa dihilangkan tiba-tiba harus menjadi tua gitu aja nggak bisa jadi memang itu bagiannya nasibnya At-Tirmizi berkomentar hadis ini sahih dalil-dalil tersebut mencakup semua penyakit yang terdapat di pertama kolbu kolbu ya Kolbu itu pusat untuk seluruh anggota tubuh. Kemudian ruh, kejiwaan. Walaupun kadang bisa disamakan antara kolbu dengan ruh ini. Tapi ada perbedaan kolbu itu ada bentuk fisiknya. Apun ruh tidak ada bentuk fisiknya secara zahir gitu enggak. Tapi kalau bukan jantung. Jantung benar, jantung dia ada sifat maknawi tapi juga berfisik dia jantung ini. Beda dengan ruh. Roh kita wallahu alam. Ya. Kemudian badan. Jadi tiga hal, penyakit di kolbu, penyakit di roh kita, penyakit di badan. Ia juga mencakup semua obat dari tiap-tiap penyakit tersebut. Sebagai contoh, Nabi SAW pernah menyatakan bahwa al-jahl itu adalah kebodohan. Al-ai yaitu kebodohan. Ya, adalah suatu penyakit. Ketidaktahuan itu sebenarnya suatu penyakit. Lalu beliau menjelaskan bahwa syifaul ulai adalah bertanya kepada ulama, yaitu obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Ya. Obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Walaupun kadang jawabannya belum mengobati, tetapi minimal berusaha untuk mengobati kebodohan ya. Jadi itu kita sampai halaman 6 ini aja karena waktu sudah mau habis. Insyaallah eh, pekan depan hari Senin insyaallah kita akan memulai halaman ke-7 dan perjalanan kita dalam ad-da'wah dakwah itu jauh panjang sekali ya. Karena ini sekali, sekali seminggu, sekali seminggu ya.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 rabbil alamin. Pada jam 6 sekitar 4 atau 3 menit lagi kita akan belajar durus al-lughah al-arabiyyah insyaallah taala.